Kajian yang semestinya adalah materi yang kita bahas adalah kitab Riyadhus Salihin. Maka pada kesempatan pertama di kajian pada malam hari ini kita mengintrospeksi pada diri-diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita jalani dan sudah kita lakukan. Kalau kita melihat dari sisi waktu yang berjalan hari demi hari kemudian malam berganti malam maka terasa begitu cepatnya dan itu sudah sebagian merasakan bahwa baru kita jalani Ramadan tahun lalu rasanya begitu cepat kemudian bertemu dengan Ramadan di tahun ini Terasa begitu cepat waktu berjalan tidak terasa seakan-akan baru kemarin. Siam Ramadan di tahun yang lalu dan kemudian bertemu lagi dengan tahun ini. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya Ramadan apalagi kita dapati dari hari yang pertama sampai selesainya. Dan kalau kita mau memperhatikan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tadinya tahun Ramadan pada tahun yang lalu masih bersama dengan kita maka pada Ramadan yang tahun ini ada di antara saudara kita kaum muslimin sudah tidak menemuinya kembali dan kita masih Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bertemu dengan Ramadan. Resapi dan rasakan bahwa itu suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya seseorang dengan Ramadan. Kenapa demikian? Karena pada sekian riwayat menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan Bulan yang Allah berkahi padanya Bahkan sampai Allah jadikan Ramadan Untuk dijadikan puasa yang wajib Dikarenakan di bulan itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Al-Quran kalamullah Al-Quran adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala yang hak adanya Yang tidak ada keraguan sedikit pun Al-Quran kalamullah Ghairu makhluk Al-Quran itu adalah firmannya Allah dan bukanlah makhluk Sehingga dengan itu Allah jadikan hambanya untuk wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka apa yang sudah kita jalani selama sebulan penuh Apa yang sudah kita persembahkan maka siapa yang bisa manfaatkan Ramadan sebulan penuh tersebut dengan sekian amalan-amalan yang bisa dia lakukan, amalan-amalan yang soleh. Kemudian dia manfaatkan dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang dia mampui sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Maka ketahuilah dia telah mendapatkan manfaat. Di amalannya telah naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggallah Allah yang menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan balasi dari apa yang telah dia persembahkan. Sebaliknya ketika seseorang jahil tentang keutamaan Ramadan sehingga kemudian dia lalaikan dari waktunya tidak dia bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kondisi dia menyaksikan dia dapati kesempatan yang sangat besar seperti itu sangat berharga maka ketahuilah pula dia telah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihatkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah falyuhasib kullu minna nafsahu Hendaklah setiap diri pandai-pandai dan bisa untuk menghitung terhadap dirinya masing-masing. Apa yang dia telah persembahkan, apa yang telah dia lakukan selama sebulan itu. Siapa yang ternyata selama sebulan itu dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan amalan-amalan kebaikan maka bersyukurlah falyahmadillah maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia digerakkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia dan terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istimrar istimrar itu maknanya adalah berkelanjutan, berkesinambungan ala ta'ah dari ketaatan yang sudah dia uh, jalani. Dia sudah terbiasa sebulan penuh tadi, maka jangan kemudian dia hentikan karena telah selesainya Ramadan dan uh, tidak dia lanjutkan dari kebiasaan baiknya. Sebaliknya ketika seseorang tadi melalaikan dan tidak manfaatkan waktu-waktu yang mulia tadi, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah dan hendaklah dia membuka lembaran baru. Setelah selesainya Ramadan, dia bertaubat kepada Allah kalau waktu selama sebulan dia lalaikan. Tidak bisa terulang lagi. Yang mudah-mudahan tentunya dia bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan. Maka segeralah bertaubat kepada Allah dan hendaklah dia membuka lembaran baru dengan menyibukkan ketaatan-ketaatan yang sekian banyak yang telah ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni atas kelalaianku, Ampuni atas kesalahanku kalau aku tidaklah bisa mengetahui tentang kadar Ramadan. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan dengan Ramadan tahun depan. Jangankan orang semacam itu. Jangankan kita, para sahabat apabila Ramadan telah berlalu maka dalam setahun itu setahun ke depan enam bulannya mereka berdoa berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan Ramadannya sementara enam bulan yang setelahnya berharap untuk diketemukan dengan Ramadan tahun berikutnya begitulah salaf begitulah para sahabat khawatir yang mana kita telah mengetahui bahwa mereka adalah tentunya melakukan amalan yang sebaik-baiknya. Itu pun khawatir kalau-kalau amalannya tidak Allah terima. Berdoanya bukan sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, dua bulan. Enam bulan lamanya berharap terus. Dengan disertai rasa takut. Kalau Allah tidak menerimanya. Dan disertai rasa harap dengan berdoa enam bulan berikutnya untuk diketemukan selalu dengan Ramadan Al-Mubarak Ramadan bulan yang Allah berkahi. Ikhwan fid hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi seseorang yang lalai tidak bisa jadikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana tadi telah disebutkan hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan segeralah tanpa menunda-nunda untuk melakukan amalan-amalan al-hasanat, amalan-amalan yang baik. Sekian banyak jenis-jenis amalan al-hasanat, amalan kebaikan. Yang mudah-mudahan dengan amalan kebaikan tadi bisa menjadi sebab meralat atau menjadi sebab penghapus atas kelalaian keteledorannya dari waktu-waktu yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kata Allah, al-hasanat kebaikan-kebaikan itu yudhibna as bisa menghapus atau menghilangkan as kejelekan atau dosa. Maka seseorang apabila telah melakukan dosa, pelanggaran, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebagai harapan bahwa amalan tadi, amalan kebaikan bisa menghapus as-sayyi'at, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Atbi'il atbi'is sayyi'ah ikutilah kejelekan atau dosa atau kesalahan itu al hasanah dengan sikap melakukan amalan hasanah amalan yang baik damhuha kata beliau. Niscaya mudah-mudahan amalan hasanah tadi bisa menghapusnya, bisa menghapus as-sayyi'ah. Ini adalah solusi bagi seseorang yang lalai terhadap kewajiban-kewajiban dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kelalaian tidak bisa memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya ataupun kelalaian dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan dari kondisi mereka, kondisi kaum muslimin di waktu Ramadan itu ada beberapa keadaan. Kata beliau Syekh Salil Fauzan hafizahullah anna nas ma'a hadha syahr lahum halat mukhtalifah. Kondisi manusia terkait dengan bulan itu adalah dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita langsung saja memasuki kondisi yang pertama. Kata beliau, hafizahullah. فمنهم من وافاه هذا الشهر وهو مستقيم على الطاعة kondisi sebagian yang pertama sebagian kaum muslimin kondisi yang pertama adalah mereka yang melakukan menyetiai atau kemudian dia bisa memanfaatkan dari bulan itu dalam keadaan dia istiqamah di atas ketaatan muhafidun ala salatil jam'i al-jum'i wal jama'ah dia terus melakukan kebiasaannya menjaga salat salat Jumatnya menjaga salat-salat jamaahnya mubta'idun anil ma'asi kemudian juga dia di, di sisi lain menjauhkan berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan kemudian ketika datangnya bulan tadi Dia semakin bersungguh-sungguh Dengan bentuk amalan ketaatan Dan sebagai peluang untuk menambah amalan kebaikan Golongan yang pertama adalah dia istiqamah Pada agamanya Kemudian ketika datang bulan Ramadan Dia jadikan kesempatan untuk Menambah amalan kebaikan maka kata beliau, fahada tanaluhu rahmatullah. Maka orang yang demikian akan mencapai rahmatnya Allah. Liannahu muhsinun fi amalih. Karena dia adalah baik dari sisi amalannya. Golongan yang pertama tadi mendapatkan rahmah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Adalah sangat dekat Terhadap hamba-hambanya yang berbuat ihsan Muhsinin Siapa mereka? Yang Menambah dari amalan-amalan ketaatan Nah ini yang pertama Golongan yang kedua Secara singkat saja untuk bisa mencukupi waktu yang tersedia. Wa minhum man wafahu hadzal syahr Kondisi yang kedua adalah mereka yang menjalani bulan itu fasoma naharahu kemudian dia puasa di siang harinya wa qama ma tayassar min laya kemudian dia salat qiyamul lail dari malam-malamnya apa yang dia biasa lakukan wa huwa qabla ala ada'il faraid wa katsirin minat ta'at yang sebelumnya sebelum datang Ramadan tadi dia menjaga dari salat kewajiban-kewajiban yang wajib dan banyak dari amalan ketaatan lakin indahu dunub tapi di sisi lain dia punya dosa Dunal kabair Sementara dosanya tadi tidak sampai mencapai Al-kabair Dosa-dosa besar Ada jenis dosa Yang namanya Al-kabair Jenis dosa-dosa besar Dan ada pula jenis Dosa as-sagair Dosa-dosa kecil Maka dosa besar Tidaklah bisa terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sementara di sisi lain manusia anak cucu Adam tidak terlepas dari namanya dosa. As-saghair. Di sisi lain dia punya dosa tapi dosanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Fahadha tanaluhu maghfiratallah maka orang yang demikian akan mencapai atau mendapatkan atau ada harapan ampunan dari sisi Allah. Dalilnya dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ir" Kalau kalian jauhi kabair dosa besar, matun hauna anhu apa yang telah dilarang oleh kalian oleh Allah Subhanahu wa taala nukaffir ankum sayyiatikum kami akan hapuskan sayyiat dosa-dosa kalian wa nudkhilukum mudkhalan karima dan kami akan uh, masukkan dia ke tempat yang mulia ke dalam jannah walaupun dia memiliki dosa-dosa as-saghair 6 Salah satu cara penghapus dosa kecil tadi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna. Salat lima waktu dan juga Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya, Ramadan satu menuju Ramadan berikutnya, berfungsi sebagai kafarah sebagai penghapus dosa lima bainahunna di antara keduanya Salat lima waktu Subuh menuju duhur Duhur menuju asar Asar menuju maghrib Dan terus berputar seperti itu Jika ada hamba melakukan dosa Yang dosanya sogair Dosa kecil bisa terhapus dengan amalan Di antaranya salat lima waktu ada dosa antara subuh sampai duhur, duhur sampai asar, maka dengan salat duhur menghapuskan dosa yang terjadi sebelum duhur. Dari mulai sebelum setelah subuh sampai sebelum duhur. Jika ada dosa lagi antara duhur sampai asar maka terhapus dengan amalan dosa dengan amalan salat asar dan demikian seterusnya. Juga bisa melalui Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya Jumat pekan ini ke Jumat berikutnya ada dosa yang dosanya dosa kecil dan tidak tergolong dari dosa besar bisa terhapus dengan amalan Jumat dengan keutamaan Jumat dengan dia hadir dalam sholat Jumat tentunya berusaha untuk datang pada awal waktunya kemudian memuliakan hari itu dan sebagainya fa insyaallah menjadi kafar atas dosa-dosanya selama sepekan Demikian pula Ramadan satu menuju Ramadan berikutnya. Ini jaraknya lebih lebih panjang lagi. Kalau tadi sholat jaraknya sebentar. Sholat satu ke sholat berikutnya. Jumat satu pekan ke pekan berikutnya. Maka Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah jaraknya satu tahun. Maka Ramadan ke Ramadan berikutnya juga berfungsi sebagai kafarah penghapus dosa di antara keduanya dengan syarat kelanjutan hadis itu idajtunibal kabair selama hamba tadi menjauhkan dari dosa-dosa besar. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat pula pentingnya setiap diri muslim untuk mengetahui seluruh jenis-jenis al-kabair, dosa-dosa besar. Dengan maksud setelah kita tahu kita bisa berhati-hati dan bisa menjauhkan diri dari seluruh al-kabair. Kalau seseorang selamat tadi, maka keutamanya dalam surat An-Nisa tadi ayat ke-31. Kalau dia mau jauhkan tadi al-kabair, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Tinggal bagi, baginya untuk berusaha mengatasi bagaimana juga terhenti dari as-saghair, terselamatkan dari as-saghair, dosa-dosa kecil. Golongan yang ketiga adalah orang yang menjalani bulan Ramadan tapi punya dosa besar. Yang dosa besarnya tidak sampai kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu juga termasuk dosa besar dan termasuk level yang pertama akbarul kabair, dosa di antara dosa yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak lakukan level yang pertama, tapi level yang kedua sampai sekian dari dosa besar ada di antara dia yang dia, yang dia lakukan. Maka seharusnya dia Allah masukkan ke dalam an-nar. 6. Tapi kemudian dia taubat Kemudian dia bertemu dengan Ramadan, dia puasa Ramadan. Dia berusaha untuk jalani salat tarawih, qiyamul lail yang dia mampu. Maka kondisi yang ketiga ini yanaluhu al-i'taq minan nar. Diharapkan dia akan mendapatkan uh, pembebasan dari azab Allah ba'da mastaujaba dukhulaha dukhulaha yang tadinya semestinya dia mengharuskan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam annar. Nah, inilah golongan yang ketiga. Nah, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sedikit pun menjalankan salah satu saja apalagi beberapa dari dosa-dosa besar. Naam, wal billah. Maka kondisi hamba yang seperti ini adalah bimasyiatillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazabnya Allah azab dan jika tidak maka Allah bisa pula untuk mengampuninya. Golongan yang keempat, seseorang yang mendapati Ramadan dalam kondisi dia tetap saja di dalam perbuatan maksiatnya melakukan bentuk-bentuk amalan yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, melalaikan sholatnya, tidak berubah pula kondisinya walaupun Ramadan, tidak pula mau bertaubat kepada Allah, atau dia mau bertobat dalam waktu sementara di waktu Ramadan saja. Kemudian setelah Ramadan dia balik semula balik kembali kepada kebiasaan semula, maka kondisi orang yang keempat tadi adalah khasirah hayatuh adalah orang yang rugi dalam kehidupannya. Disebutkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Jibril man wa man adrakahu syahrul ramadan falam yughfar lahu faab'adahu Allah Siapa orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian ternyata dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala faab'adahu Allah maka Allah Subhanahu wa taala semoga jauhkan dia Demikian kata Jibril alaihissalam maka Jibril perintahkan kepada Rasulullah SAW, Qul, katakan ya Muhammad, amin. Ucapkan amin sebagai bentuk persetujuan, kabulkanlah. Nah, maka Rasulullah SAW pun jawab amin. Beliau pun ikut menyetujui dan mendoakan terhadap orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sengsara wal iyadu billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu bagi setiap diri muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib. Yang mana kewajiban itu pada setiap waktu dan bukanlah hanya pada waktu tertentu saja. Bukan hanya pada waktu Ramadan saja. Nah, kemudian setelah Ramadan dia tidak lanjutkan amalan-amalan kebaikannya. Dia menggampangkan dari perkara-perkara ibadahnya. Maka kata sebagian ulama salaf, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh celaka suatu kaum atau seseorang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di waktu Ramadan. Hanya mau dekat kenal dengan Allah di waktu Ramadan karena bulan itu bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, bulan yang dilipat gandakan amal. Setelah Ramadan kemudian dia mengabaikan dari kewajiban-kewajiban yang semestinya. Maka dialah orang yang celaka. Wal billah. Maka dengan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam sepanjang umur kehidupan kita sampai ajal kita menjemput kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Allah yang memerintahkannya dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin sampai datang keyakinan kepada kalian. Yang ditafsirkan makna keyakinan pada ayat itu yakni al-maut yakni kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin yakni hatta ya'tiyakal al-maut. Maka dari ibadah ada yang sifatnya wajib, ada pula yang sifatnya sunnah. Nah, di antara sifat yang sunnah atau ibadah yang mustahabbah adalah di antaranya salat-salat nafilah, sodakoh-sodakoh yang sunnah, termasuk juga puasa yang disunnahkan. Puasa yang disunnahkan setelah Ramadan yang berdampingan dengan bulan setelah Ramadan adalah puasa di bulan Syawal yang padanya keutamaan sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Coba diikuti bersama an Abi Ayyub Al-Ansari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر Maknanya barang siapa yang telah puasa Ramadan kemudian dia ikuti enam hari di bulan Syawal maka seperti dia puasa selama ad-dahar. Ad-dahar maknanya satu tahun. Dijelaskan oleh Syekh Salil Fauzan hafizahullah wa jazahullah yakni karena satu kebaikan nilainya sepuluh yang apabila seseorang lakukan puasa sehari di bulan Ramadan, maka nilainya 10, 10 hari. Sehingga ketika sebulan teranggap 30 hari, maka 300 hari. Dia cukup lakukan satu bulan, nilainya 300 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang senilai adalah 10 bulan. Sementara setahun adalah 12 bulan. Maka yang dua bulan tadi dilengkapilah dengan dua enam hari di bulan Syawal. Yang mana nilai satu hari sekali lagi adalah sepuluh. Sepuluh kalau enam hari maka enam puluh. Enam puluh berarti adalah dua bulan. Maka sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang puasa Ramadan kemudian dia tambahkan enam hari di bulan Syawal maka seperti dia puasa satu tahun. Disebutkan lebih lanjut oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah manfaat dari puasa enam hari di bulan Syawal. Yang pertama kata beliau Siapa yang puasa enam hari tadi Kedudukannya seperti salatun, salatun nafilah ba'dal faridah Kedudukannya adalah seperti salat sunnah setelah yang wajib. Kenapa demikian? Karena fungsi salat sunnah rawatib qobliyah ataupun ba'diyah adalah untuk menambal kekurangan, ketidaksempurnaan dari salat yang wajib. Sehingga enam hari di bulan Syawal adalah untuk menutup, menambal kekurangan-kekurangan kita selama puasa Ramadan. Nah, yang kedua kata beliau, dengan seseorang melakukan puasa itu, maka sebagai alamah ala qabuli saumi Ramadan, sebagai pertanda atas diterimanya puasa Ramadan. Kok bisa seperti itu? Maka disebutkan alasannya oleh Syekh Shalal Fauzan, "Fa inna Allah idza taqabbala amal amal amal 'abdin waffaqahu li'amalin salih ba'dahu. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah gerakkan, Allah berikan taufik kepada hamba tadi untuk beramal saleh sesudahnya. Nah, ini sebagai pertanda amalan Ramadannya diterima. Yang ketiga adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah. Bagaimana maksudnya? Ketahuilah bahwa dengan Ramadan sebagai bentuk upaya untuk diampunkannya dosa hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang tahu diri hendaklah bersyukur berterima kasih kepada Allah atas pemberian ampunan Allah kepada dirinya. Bagaimana cara bentuk syukurnya adalah dia puasa sunnah setelah Ramadan 6 hari saja di bulan Syawal. 6. Yang caranya bisa berlanjut satu hari besok puasa kedua hari kedua ketiga sampai ke enam atau dia bisa pisah-pisahkan hari ini puasa, besok istirahat dulu atau berapa hari lagi puasa lagi, hari hari kedua sekaligus hari ketiga, terus libur lagi, kemudian hari keempat. Yang jelas jumlahnya enam selama bulan Syawal. Yang keempat, apabila seseorang melakukan puasa enam hari Syawal adalah sebagai uh, bentuk kecintaan terhadap amalan as yang artinya menunjukkan dia tidak jemu dan tidak bosan dengan perintah Allah puasa Ramadan. Karena ada mungkin sebagian yang merasa kapok sudah bahkan bersyukur alhamdulillah Ramadan sudah selesai capek saya puasa sebulan penuh. Sehingga mau disuruh puasa enam bulan berat mungkin. Ya. Karena Jangan ke enam hari, yang sebulan saja sudah dia betah-betahkan kalau bisa kapan cepat selesainya. Tapi dengan dia puasa enam hari tadi sebagai pertanda ketidakbosanannya dan tidak jemu dengan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun ini sifatnya adalah sunnah mustahabbah tapi dia jalani. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan baginya untuk istiqamah menjalani setiap perintah-perintahnya. Hadirin ikhwan fid din azani wa azani Allah ayyakum. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di uh, malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, mengingatkan bersama walaupun insyaallah sebagian besar antum sudah banyak tahu apa yang disampaikan atau juga sudah melaksanakan pula puasa enam Syawalnya. Ya. Ada yang sudah selesai lengkap enam hari, ada yang masih kurang dua, ada yang masih kurang satu, ada yang belum sama sekali. Nah, yang mudah-mudahan tentunya dengan ini semua menggerakkan dan mengingatkan kita kembali. Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.